ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور مهدساتها وكل مهدسات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita terkhusus nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta nikmat saat ini Allah berikan kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu dengan kondisi sehat. Allah berikan kita nikmat luang waktu dan dimudahkannya kita untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Yang semoga Allah jadikan setiap nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya dan tidak lupa kepada sahibul bait semoga berkah dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Bapak Ibu sekalian jamaah kaum muslimin rahimani wa kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair setelah sempat rehat satu bulan. Kita akan masuk di dosa besar ke-33, ar-riya wa huwa minan nifaq ria termasuk bentuk dari kemunafikan. Penulis Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan dalil yang pertama surah An-Nisa ayat 142. Yang lengkapnya adalah wa iza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat Mereka berdiri dengan malas Mereka bermaksud riak dengan sholatnya di hadapan manusia Dan di dalam mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali Di surat ini Allah subhanahu wa ta'ala Sifati orang munafik dengan tiga sifat yang pertama adalah orang munafik itu jika salat mereka malas dan terasa berat bagi mereka. Ini sifatnya orang munafik. Kalau salat maka mereka malas dan terasa ada beban berat di pundak mereka. Yang kedua mereka riak dalam salatnya. Tidak mengharap ganjaran di sisi Allah Tapi ingin mengharapkan pujian dan sanjungan di mata manusia dan yang ketiga Allah sifati orang munafik di ayat ini dengan sedikitnya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sifat malas, sifat ria terkumpul dalam ayat ini. Wala ya'tunas salata illa wa hum Dan mereka tidaklah mengerjakan sholat melainkan dalam keadaan malas. Lihatlah orang-orang yang beriman, yang senantiasa menunggu-nunggu datangnya waktu sholat, guna mereka menikmati sholat itu sebagaimana mereka sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bagi orang-orang munafik mereka berpura-pura terlihat khusyuk di hadapan manusia padahal sejatinya mereka berat untuk melaksanakan sholat. terkhusus ya yaitu sholat isya dan subuh secara berjamaah sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan di sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di hadis nomor 657 di Muslim nomor 651 dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau bersabda inna asqal asqa asqala salatin alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habawan Andai mereka tahu keutamaan kedua sholat tersebut yaitu sholat isya dan subuh berjamaah Maka pasti mereka akan datang walaupun dengan merangkak Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini pada umumnya memang malas untuk sholat Apalagi sholat berjamaah dan terkhusus lagi di isyaknya dan di subuhnya karena gelapnya waktu itu sedikitnya mata yang memandang sehingga mereka menginginkan apa pujian kan sanjungan manusia sementara di waktu itu sedikit sekali mereka mendapatkan sanjungan maka itulah yang mendasari mereka untuk malas melaksanakan sholat di waktu isya dan subuh Walakat hamam tu an amura bisalah sungguh Nabi lanjutkan Aku bertekad untuk menyuruh orang melaksanakan salat fatuqamu summa amura rajulan fayusalli bin nas lalu aku suruh salat ditegakkan dan seseorang mengimami mereka summa antaliqa ma'ya birijalihi ma'hum huzamun min hatabin ila qaumin la yashaduna salata fa harriqa alaihim buyutahum binnar Sementara aku dan bersama beberapa orang pergi membawa seikat kayu untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Tapi dalam riwayat yang lain menyebutkan Nabi tidak melaksanakan itu karena di rumah-rumah itu ada anak-anak dan kaum wanita. Andai di rumah itu ada laki-laki semua, pasti Nabi bakar rumahnya. Karena Nabi menugaskan seseorang untuk mengimami para sahabat, Nabi sendiri menginspeksi rumah mana yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Di Musnad Imam Ahmad dengan tambahan laula ma fil buyuti minan nisa'i wal dzurriyyah aqamtu salatal isa'i wa amartu fityani yuharriquna ma fil buyuti bin nar Seandainya bukan karena ada wanita dan anak-anak di rumah itu Pasti ketika sholat isya ditegakkan itu Saya bakar rumah tadi ya. Ini menunjukkan bahwasanya Perilaku orang-orang munafik yang berat sekali untuk melaksanakan sholat di waktu isya dan subuh Kemudian Allah sifati mereka juga dengan apa? Sedikitnya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang munafik, mengapa mereka ketika sholat itu tidak khusyuk, malas, karena di dalam hati mereka sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah kalau kita orang-orang yang beriman, yang senantiasa ingat mengingat Allah Subhanahu Wa Taala kebesaran Allah, ya takut dengan azabnya Allah, maka sholat itu dinikmati. Karena sarana dia untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa-doa mereka. Sementara orang munafik karena sedikitnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah hati mereka. Liimtila'i qulubihim minar kata As-Sa'di rahimahullah ketika membahas ayat ini. Karena hati mereka sudah dipenuhi dengan riya. Fa inna ta'ala wa mulazamatuhu la yakunu illa min mim mu'min mumtali'i qalbahu bi mahabbatillahi wa azamati. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan konsisten untuk mengingat Allah itu ada pada hatinya orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ini mengingat Allah kan di hati mereka. Ada pengagungan pada Allah, maka mereka khusyuk dalam sholatnya. Karena orang munafik itu sedikit sekali hatinya mengingat Allah, maka sedikit mereka untuk khusyuk. Karena sulit bagi mereka khusus dan tidak menikmati sholat mereka. Yang penting cepat selesai, selesai. Ini keadaan sholatnya orang-orang munafik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang munafik itu sholatnya dengan seperti apa? Di Muslim nomor 622. Ketika Anas bin Malik melihat ada seseorang yang sholat di waktu asar, kemudian ditanya, kamu sholat apa ini? Sholat asar? Enggak, kami sholat duhur. Kemudian eh, Anas bin Malik memerintahkan mereka untuk segera sholat asar sambil beliau menukil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tilka salatul munafik itulah salatnya orang munafik gimana salatnya orang munafik ya jelisu yarkubu syams hatta ida kanat baina qarnayis syayatin qama fanaqaraha arba'an la yazkurullaha fiha illa qalila. Itulah sholatnya orang munafik. Dia duduk nunggu matahari tenggelam. Ketika sudah di antara dua tanduk setan, langsung dia melaksanakan sholat empat rakaat dengan cara mematuk sebagaimana ayam sedang mematuk makanan. Saking cepatnya. Karena apa? Sholatnya sudah di air akhir. Sehingga dia keburu nanti takut masuk waktu maghrib. Sehingga sholatnya cepat sekali. Dia tunggu nanti asar sekalian wudhunya untuk maghrib. Itulah mereka yang sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian para sahabat mensifati orang munafik itu orang yang tidak pernah hadir sholat berjamaah di masjid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau berkata di Sahih Muslim nomor 654 Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq Aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan sholat jamaah hanyalah orang munafik di mana ia munafik tulen. Ibnu Mas'ud ini yang berkata ya. Walakat kana rajul yu'tabihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis saf. Ande ya, seseorang itu tahu keadaan sholat berjamaah, maka dilihatnya ada orang di papa sampai di depan soft untuk apa? Mengetahui keadaan sholat berjamaah. Tapi lihat orang-orang munafik, yang mereka tidak mau hadir di sholat berjamaah. Ibnu Umar mengatakan kunna idza faqadanal insan fi salatil isa'il akhir was subhi asa'na bihiddan jika kami tidak melihat seseorang sholat isya dan subuh kami langsung sudon Ya. Ibnu Umar di masa beliau para sahabat kalau ada sahabat kelihatan manusia tidak sholat isak subuh jamaah langsung seutuhnya keluar. Ya tapi barangkali mereka punya kerjaannya kalau sekarang mungkin sedang OTW bekerja. Tapi sering ya kita jumpai ketika maghrib kelihatan isak kok nggak ada ini. Ya akhirnya muncul sudon kan. Kemana dia isak kok nggak ada? Oh barangkali dia ikut kajian di masjid lain. Kita berbaik sangka saja. Nah, seorang ulama Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala beliau mengatakan kafa alaman alan nifaq ayyakuna rajul jarul masjid la yurafi. Cukup disebut dia munafik tanda-tandanya jika dia tetangga masjid tapi tidak pernah kelihatan di masjid. Tapi jangan ditakin orang kayak gini ya. Nanti ribet nanti. Kamu munafik Pak ya. Oh sebelah masjid gak tau ketawanya masjid <laughs> Nah boleh mentakin orang kayak gitu Karena boleh jadi dia punya uzur ya, dan lain-lain Tapi ini menjelaskan pada kita bagaimana orang-orang ya Para sahabat kita itu dalam mensikapi ya Ciri-ciri orang munafik ya Perkara sholat Sehingga bisa diambil kesimpulan orang mukmin itu ya sangat menikmati sholatnya Tidak buru-buru ya enjoy dalam melaksanakan sholat, kemudian khusyuk. Ini ciri khasnya orang mukmin. Kebalikannya apa? Ya orang-orang munafik yang mereka tidak nikmat dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala karena sedikitnya mereka mengingat Allah dan ingin dipuji. Gak ada pujian selesai. Oh, tujuannya mereka untuk dipuji kok memang. Nah, yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 264 kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia. Coba dibacakan lengkap ayatnya di Al-Baqarah 264. Di sana Allah sebutkan amal-amal yang bisa menggugurkan ya, pahala. Di ayat 264 itu. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين artinya Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena dia kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang-orang maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang Allah membuat perumpamaan sebuah amal yang sia-sia tidak berbekas sedikit pun seperti batu licin yang di atasnya ada debu kemudian tertimpa hujan lebat dan tidak tersisa satu pun debu di Itulah amalia yang digugurkan dengan beberapa sebab. Yang pertama dia itu yaitu apa? Menyebut-nyebut sedekah, ngungkit-ngungkit sedekah yang kedua menyakiti perasaan si penerima Mana wal azan Mana kata para ulama menyebutkan Yaitu menghitung-hitung Apa yang telah ia berikan Sebagai bentuk kebaikan dirinya kepada orang lain Itu mana? Jadi nyebut-nyebut, kamu kan sudah dulu saya kasih gini. Lihat ke semua kebaikan-kebaikan dia sebut-sebut. Yang seperti ini gugur nilai sodakahnya. Dan yang kedua ada menyakiti sang penerima. Entah dengan ucapan, ya bentuk verbal maupun bentuk kiasan, ya menyakiti, menghina dengan kata-kata yang pedas dan seterusnya, sodako kita hilang, tidak berbekas. Dan yang ketiga, bagaimana ayat yang kita bahas di bab ini, Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, yaitu berinfak dengan bermaksud mencari pujian, sanjungan kepada manusia. Ria, infaknya ria, sodakohnya karena ingin dipuji oleh manusia. Dan yang keempat, yaitu tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah sebutkan empat perkara yang menjadi penyebab rusaknya sodakoh kita. Satu, menyebut-nyebut sodakoh, kebaikan-kebaikan kita. Yang kedua, menyakiti perasaan sang penerima. Yang ketiga, berinfak dengan riak. Dan yang keempat, tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Menunjukkan kepada kita betapa bahayanya riak di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali ancaman tentang bahaya ria. Yang ria itu ya, adalah kedurhakaan hati kepada Allah Tabaraka wa Taala. Di antara bentuk bahaya ria yang pertama, ria itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin dibanding dengan fitnah al-masih ad-dajjal. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah di nomor 4204 Nabi pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa ahwafu 'alaikum 'indi minal masihid dajjal." Maukah kalian aku kabarkan? Ini beliau berbicara kepada para sahabat tentang sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada masih ada dajjal yang lebih aku takutkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Kulna bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah mau kami. Faqala apa kata Nabi asyirkul khafi yaitu syirik yang tersembunyi. Bagaimana bentuk syirik tersembunyi Nabi gambarkan? Ayyaku marrajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min dhah min nadhari rajulin yaitu seseorang ketika sholat dia perbagus sholatnya Karena dia tahu sedang diperhatikan oleh orang lain Ini Nabi lebih mengkhawatirkan dibanding dengan fitnah Dajjal Padahal kita tahu Dajjal dengan berbagai macam ya, Kekuatan yang Allah berikan untuk menguji manusia Sangat dahsyat Mampu menghidupkan orang yang telah mati Menurunkan hujan di saat paceklik panjang pada masa itu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi toh itu Nabi lebih mengkhawatirkan riak ini daripada masih dajjal. Apa alasannya? Karena al-masih ad-dajjal munculnya di akhir zaman. Sementara riak munculnya setiap waktu pada kehidupan kita. Itu yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa Nabi lebih mengkhawatirkan dan uh, eh, riak yaitu syirik al-khafi ini dibanding dengan dajjal karena dajjal pengikutnya hanya orang-orang yang buruk, orang-orang Yahudi, orang-orang yang buruk ahlaknya di akhir zaman itu. Sementara ria yang menjadi pengikutnya atau yang diserang adalah orang-orang yang gemar beribadah. Potensi ria itu bukan pada pendosa, tapi pada orang yang suka berbuat kebaikan. Karena kalau orang pendosa melakukan ria apa yang mau dia tampilkan? Gak ada. Orang kalau rajin baca Quran, kan dia ingin nampilkan baca Qurannya. Ketika dia rajin untuk melaksanakan tolabul ilmu, dia ingin tunjukkan saya ini loh rajin tolabul ilmu. Sehingga ria itu menyerang kepada siapa? Orang-orang saleh. Sementara kalau dajjal yang diserang siapa? Atau pengikutnya? Orang-orang yang buruk akhlaknya. Makanya yang kita khawatirkan, ya, dan ini khawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa bahaya ria? Ria itu lebih sangat merusak dibanding serigala yang sedang menyergap domba. Serigala kalau kelaparan yang menyerang gerombolan domba baik sendirian maupun beberapa, yang penting dia dapat itu sangat rakus loh terhadap domba. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gambarkan di Tirmizi nomor 2376 Mati bani jai'ani arsila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepas di tengah gerombolan domba lebih merusak daripada ketamaan seseorang terhadap harta dan kedudukan agama. Orang kalau tamak harta, tamak urusan agama, artinya apa? Ingin dipuji, itu lebih merusak daripada domba yang merusak kawanan domba tadi. Karena yang merusak apa? Agamanya. Merusak agamanya. Orang mencari harta bukan untuk bukan untuk menafkahi keluarganya, tapi apa? Untuk pamer harta. Kalau udah punya harta banyak, wah sudah pamer pakai gelang keroncong jam berapa sekarang? <laughs> Keroncong keroncong keroncong. <laughs> Pengen menuju, di ya, sebelah sana lu, ini menuju jamnya ya sama jarinya ada cincin itu ya ah, wal ya pangkat kedudukan ini bisa menjadi potensi orang berlaku ria loh ya. nah yang ketiga apa bahayanya ria akan menjadi pengaruh rusaknya amal soleh jika disertai dengan ria. Amal soleh itu akan rusak kebaikannya dengan sebab riak yang ia lakukan. Di surah Al-Maun ayat 4 sampai 7. Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana amal soleh itu bisa rusak dengan sebab riak yang kita lakukan. Apa kata Allah? kalmaun ayat 4 5 6 7 107 Almaun Almaun 107 Ayat keempat sampai tujuh. ya sampai tujuh. Oh, my God, الذين Qadariyah dan tidak mau menolong orang lain karena sholat mereka tidak membekas di hati. Ya, dia enggan meminjamkan barang-barang yang berharga, yang berguna bagi orang lain, bagi sesamanya kaum muslimin. Ya berbuat ria, kenapa? Sholatnya nggak memiliki efek, nggak punya asar membekas dalam hatinya. Sehingga mereka apa? Hanya menunaikan gerakan-gerakan semata. Lihat betapa rusaknya Amal amaliyah buah amal yang agung yaitu sholat dengan sebab apa orang ria. Padahal sholat ini bisa menjadi nurun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cahaya, ya burhanun sebagai petunjuk dan najatun penolong nanti seorang hamba di yaumul kiamat. Tapi karena pelakunya melakukan ria, tidak mau menolong dengan barang-barang yang berguna bagi orang lain, maka jadilah kemudian gerakan sholatnya hanya sekedar gerakan semata tidak memberikan efek. Lihat ke ketersan, ketersinambungan antara sholat kemudian riaknya ya dengan berlaku baiknya pasti ada korelasi jangan ya sekalian nggak mungkin amal ibadah itu orang berdiri sendiri nggak mungkin kenapa dia begitu karena seperti itu itu pasti ada kaitannya nah yang keempat Ria akan menghapus dan membatalkan amal soleh sebagaimana yang kita bahas di ayat di dalil yang kedua tadi Al-Baqarah 264 tadi sudah kita baca kita lewati yang kelima Ria itu adalah syirik yang tersembunyi Dalilnya sudah kita bacakan tadi di Ibnu Majah nomor 4204 Walaupun ria itu syirik kecil Tapi dia tetap dosa besar Nah, ini harus diperhatikan. Oh, syirik kecil ini. Kan kecil. Oh iya, ada dosa besarnya. Dia termasuk al-kabair walaupun dia namanya syirik kecil. Ya, walaupun namanya syirik khafi, syirik tersembunyi, tapi dia al-kabair. Ini harus diperhatikan. Ya. Harus diperhatikan seperti ini. Nah, yang keenam, ria itu mewariskan kehinaan dan kerendahan bagi pelakunya. Di hadis riwayat Imam At-Tabrani di Mu'jam Al-Kabirnya Nabi bersabda, "Man sama'an nasa bi'amali, sama Allah bihi masami'a khalqi wa saghgharahu haqqarah." Barang siapa memperdengarkan amalnya pada orang lain agar oh, ini si bulan lu melakukan ini, melakukan itu. Maka Allah akan sebarkan aibnya di telinga-telinga hambanya Dan Allah rendahkan dia Dan Allah hinakan dia Waliyadubillah ya mas Orang yang suka ya Nyiar-nyiarkan ya, amal-amalnya Terkhusus amal-amal yang senang, Maka Allah akan hinakan dia akan Allah buat manusia menjadi benci dengan dirinya dan direndahkan oleh orang lain. Yang ketujuh, Pelaku ria bahayanya tidak mendapat ganjaran di akhirat. Di Musnad Imam Ahmad, di Al Hakim, disahkan oleh Syalbani di Sahih Jami' Sahir dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu Nabi bersabda, "Bashir hadhil ummah bisana'i warifq warifah, wad-dain wan-nasr." wa tamkin fil ard faman amila minhum amalal akhirah di dunia lam yakun lahu fil akhirati nasib sampaikan kabar gembira pada umatku dengan keluhuran kedudukan tingginya di antara agama-agama yang lain kabarkan kepada umatku tentang pertolongan dan kekuasaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini barang siapa yang melakukan amal akhirat untuk dunianya maka dia tidak dapat bagian di akhirat kelak. Artinya apa? Dia beramal yang seharusnya hanya untuk Allah, dia niatkan untuk mencari dunia. Dia niatkan untuk sanjungan pujian manusia, maka di akhirat tidak dapat bagian sama sekali. Rugi kan? Ya rugi. Sudah keluar biaya, keluar waktu, tenaga, ya sudah tebar pesona sana sini, ternyata nggak dapat pahala. Orang ria itu kan tebar pesona. Iya. Pansos mereka ini. Ingin naik posisinya. Panjat sosial. Nah, yang kedelapan di antara bahaya ria akan menambah semakin sesatnya seseorang. Akan semakin menambah sesatnya seseorang. Dibuka Al-Baqarah ayat 9 dan 10. ayat 9. Ya, Al-Baqarah ayat 9 dan 10. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون maka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ya, ini Allah sifati ayat sebelumnya tentang orang-orang munafik. Semakin mereka ya mengharap pujian dari manusia, mereka hendak menipu Allah. Ini. Dipikir Allah tidak tahu kalau dia itu beramal bukan untuk Allah. Maka Allah tipu ganti mereka. Ya, di hadapan manusia orang-orang mukmin para sahabat seolah-olah mereka adalah temannya para sahabat. Tapi sejatinya hati mereka membenci para sahabat, membenci amalia amalia sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat. Mereka seolah-olah hendak nipu orang Allah dan orang-orang mukmin. Mereka yang ditipu sama Allah. Kenapa? Mereka berharap amalnya mendapat pahala ternyata sia-sia mereka dapatkan. Sehingga mereka tertipu sebenarnya. Mereka tertipu. Yang kesembilan, yang terakhir diantara bahaya ria adalah menjadi sebab kekalahan umat. Menjadi sebab kekalahan umat. Dari mana kita bisa mengambil istidlalnya? Yaitu di Anasai dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqas putranya Sa'ad bin Abi Waqas Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama surullahu hadihil ummah bidha'ifiha yad'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah Yaitu dengan doa mereka, sholat mereka, dan keikhlasan mereka Artinya apa? Orang ikhlas itu doanya akan diterima sama Allah Dan membantu kaum muslimin mengalami kemenangan Begitu mereka tidak ikhlas, ya sudah selesai Perhitungannya siapa? Siapa yang paling kuat, siapa yang paling unggul senjatanya, itu yang menang. Karena hitung-hitungannya pakai hitung-hitungan di lapangan. Lihatlah bagaimana para sahabat dengan jumlah yang tidak sampai hitungan 100 ribu orang, 25 ribu orang, 30 ribu orang melawan seperempat juta orang Romawi. Bayangkan 250 ribu orang, kaum muslimin cuma 33 ribu orang. Secara hitung-hitungan matematik sudah jelas kalah ini. Tapi kenapa Allah menangkan dengan sebab orang-orang yang lemah yang berdoa pada Allah dengan ikhlas, sholat mereka, dan seterusnya. Maka di antara faedah hadis ini adalah kalau kita ingin mengalami kemakmuran, kejayaan baik individu, keluarga maupun masyarakat secara luas, maka dirikan sholat. Tegakkan qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu adalah sholat yang pertama kali Allah wajibkan kepada Nabi dan para sahabat. Dari sejarahnya dalam sholat, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jika sholat hanya Allah wajibkan qiyamul lail saja. Dan hitungannya kata Aisyah rok atain, rok atain, dua rakaat dua rakaat tidak tidak berbatas. Ketika turun surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 3. Selang setahun kemudian Allah turunkan wahyu Al-Muzammil di akhir ayat 20. Sejak ayat 20 turun, maka kata Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas, Nabi dan para sahabat diberi rukhsah diberi keringanan sholat malam itu bukan wajib tapi sunnah ya, jadi sunnah kemudian ketika Isra Mi'raj Nabi saw mendapatkan perintah sholat lima waktu dan sholat waktu itu kata Aisyah radhiallahu anha adalah rokaatain rokaatain dua rakaat dua rakaat kecuali maghrib sebagaimana yang kita sekarang lakukan yaitu tiga rakaat baik ketika mukim maupun ketika safar kemudian ketika hijrah ke Madinah Kemudian Nabi dengan wahyu Allah menambahkan yang dua rakaat dua rakaat ketika mungkin menjadi empat kecuali subuh dan maghrib dibiarkan. Bagaimana adanya. Dan kembali menjadi dua lagi ketika safar. Makanya ketika safar dikosor. Karena hukum asalnya sholat itu asalnya dua-dua, baik mukim maupun ketika safar. Kemudian ketika hijrah Nabi SAW menambahkan yang mukim menjadi dua-dua bagi yang dua. Sehingga duhur, asar, isya menjadi empat rokaat Dan kembali asal ketika kita sedang safar lagi menjadi dua, dua, dua. Itu kisah awal dari sholat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga kadang ada orang bertanya gimana kok maghrib kok nggak dikosor? Lah gimana mau ngosor maghrib? Satu setengah rokaat Atau subuh mau dikosor? Tinggal satu rokaat witir. Karena kenapa alasannya Subuh maghrib tidak dirubah Karena maghrib itu witirnya amaliyah Sholat di siang hari Kita sehari kan sholat nih ya, tuh, tuhannya dan segala macam Kemudian diakhiri witirnya di maghrib Sholat malam kita Yang isya dan seterusnya sunnah-sunnah yang kita lakukan Diakhiri dengan witirnya di malam dan witir boleh dilaksanakan sebelum tidur maupun setelah tidur. Sebagaimana Abu Bakar witir sebelum tidur dan Umar witir setelah tidur. Dan itu ada keluasan untuk perkara, perkara masalah ini. Nah, ini beberapa bahayanya eh, riak yang disebutkan oleh para alim ulama kita. Kita kembali ke dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalil yang ketiga. Yaitu sebuah hadis hadis yang panjang, hadis yang menjadi banyak perhatian kita di Sahih Muslim yang untuk kita berhati-hati karena ada poin yang menjadikan diri kita juga terkena pada dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kata Imam Az-Zahabi di hadisnya dengan tambahan inna di awalnya. Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhid Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali diadili dipantikkan api neraka adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha dan didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia lalu orang ini mengenali nikmat-nikmat tadi Qala Allah berfirman kepadanya, "Fama amil tafiha Amal apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tadi? Diberi badan sehat, diberi kemampuan untuk berperang, ya bertarung, diberi keberanian, maka dia mengatakan, Qatal tufika hatas tushhitu." Ya Allah, aku berperang itu semata-mata karena Engkau, ya Allah, supaya kemudian aku menjadi syahid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta engkau dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Engkau berperang, engkau berjihad di jalan Allah supaya supaya engkau dikatakan sebagai orang yang gagah berani dan itulah yang kau dapatkan. Sudah diberi label kan? Sudah dijuluki kan dia, oh, pemberani ini. Sujak ini orang ini, patriotik orang ini. Dia dapat itu. Fakat kila maka diperintahkan kepada malaikat summa umirabihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini diseret di atas mukanya dan dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua orang yang diadili di hari kiamat yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ini yang paling kita takut ya mas ya. Kita nuntut ilmu ya bukan karena Allah, kita baca Al-Quran bukan karena Allah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu bukan karena Allah ini yang paling kita takutkan. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa'aha Didatangkan nikmat-nikmat itu Kemudian dia mengenali nikmat-nikmat tadi Dikatakan padanya fama amil tafiha apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku nuntut ilmu ya Allah, aku ngajarkannya, aku baca Al-Qur'an kan engkau ya Allah. Kembali Allah katakan kadzabta engkau dusta. Engkau bohong. walakin Walakinnaka alam talkur ilma liyuqala alim engkau belajar ilmu menuntut ilmu agar engkau dikatakan orang alim orang berilmu wa qara'tal qur'an liyuqala huwa qari engkau membaca Al-Qur'an agar engkau disebut qari sudah kan dia sudah dapat di dunia sudah dilabeli orang qari sudah dilabeli orang alim sudah dapat dia وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه hatta ulqiya finnar diseretlah ia oleh malaikat di atas wajahnya dilemparkan neraka orangnya telungkup ya kemudian diseret di dibabras kape wajahnya babrasnya di aspal nggak apa-apa aspalin rokok ini masalah dilemparkan ke neraka jahanam datang orang ketiga warajulun وسع الله alaihi wa a'tahu min adnafil mal kulli. Kemudian orang yang ketiga orang yang diberi kelapangan rizki dan berbagai macam nikmat-nikmat harta bendanya. Fatiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha Kemudian didatangkan nikmat-nikmat tadi dan dia mengenalinya. Tidak mengingkari semua nikmat tadi. Fama amilta fiha Apa yang kau lakukan dengan nikmat hartamu Kelapangan rizkimu apa yang kau lakukan Ma taraktu min sabili tuhibbu Ayyum faqo fiha ila angfaktu fiha lak Ya Allah Tidaklah aku tinggalkan sodakoh Infak di jalan Allah Karena aku cinta engkau ya Allah Dan aku melakukan itu semata-mata karena engkau jadi orang ini ya diberi kelapangan harta, berinfak karena cinta dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta dusta engkau. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Engkau begitu karena ingin disebut orang dermawan, orang pemurah, orang yang baik hati dan itulah yang kau dapatkan. Dipuji sama orang. Oh, si fulan, ya donatur, si fulan muhsinin, Masya Allah. Itulah yang dia dapat karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama dengan yang kedua, dilemparkan di atas wajahnya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. ya mas kalian, Seseorang melakukan amal sementara tiga amalnya adalah amal utama. Diberi kekuatan oleh Allah, diberi keberanian oleh Allah, digunakan untuk jihad fisabilillah. Ternyata bukan karena Allah diberi nikmat ilmu, diberi nikmat bisa membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir diberi kelapangan harta ternyata bukan untuk Allah tapi agar disebut sebagai seorang dermawan, orang yang loman, orang yang baik hati. Itulah yang dia dapat. Ini peringatan besar bagi kita ya Mas. Agar semua potensi yang Allah berikan kepada kita kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita datang di majelis ilmu, kita amalkan ilmu itu karena Allah. Bukan karena ingin disebut orang yang alim, bukan ingin disebut orang yang menegakkan sunnah kemudian dia berbangga dengan itu, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti nanti suatu saat kita akan banyak mendapatkan rintangan ketika melaksanakan yang tadi. Kalau bukan karena Allah, suatu saat kita akan berhenti. Karena niat kita hanya karena ingin dipuji. Begitu selesai pujian, selesai pula amal kita. Tapi kalau niat kita karena Allah, Allah zat yang maha hidup, tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk, maka akan terus ada dalam diri kita. Ya. Bapak Ibu sekalian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimullah. Kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu semoga Allah meridhai keduanya. Anna nasan qalu lahu inna nadkhulu ala umuraina fa naqulu bi khilafi ma natakallam bi in kharajna min indihim qala ibnu umar kunna na'udu hadha nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rawahu bukhari ada sekelompok orang yang bertanya pada Ibnu Umar Sesungguhnya kami kalau berkunjung pada amir-amir kami Pemimpin-pemimpin kami Entah mungkin camat, ya lurah, ya gubernur Atau yang semisalnya kami mengucapkan sesuatu yang berbeda ketika kami di luar bertemu dengan sang amir kami. Jadi ucapannya tidak sama dengan apa yang disampaikan di depan. Kenapa? Karena ingin mencari perhatian sang amir, ingin mencari perhatian ujian, sanjungan dari sang amir, tapi di luar itu mencaci maki amirnya. Maka apa kata ibu Umar di sisi kami seperti itu termasuk kategori nifak. Karena apa yang diucapkan tidak sama dengan kenyataan dan itu terus diulang-ulang itu sama seperti orang melakukan nifak. Nabi SAW juga bersabda di Bukhari Muslim mutafakun alaih man sama'a sama Allahu bih wa man yura'i yura'illahi bih. Barang siapa yang memperdengarkan amalan sum'ahnya, ya amalan-amalan dia ini diperdengarkan, kalau ya, diperdengarkan namanya sum'ah, kalau ria ingin dilihat sama orang. Kedua-duanya sama, yang menggugurkan pahalanya maka Allah akan memperdengarkan aib dirinya di yaumul kiamah. Dan barang siapa suka pamer amalnya, maka Allah akan pamerkan aibnya di hari kiamat. Wal billah ya Mas. Ya. Al jaza min jinsil amal. Dia suka pamer pada manusia, Allah balas dengan dipamerkan aib aibnya di akhirat. Apa tidak malu kita aja ya Mas? Kita dibawa ke aib saja di dunia sudah malunya setengah mati. Apalagi aib kita dilihat sekian makhluk mulai sejak dari zaman Nabi Adam sampai orang paling akhir di hari kiamat. Kemudian yang terakhir dari Muas dari Nabi SAW beliau bersabda, Ayyaziru minar riya'i syirkun Yang sedikit dari riya adalah kesyirikan Ya, karena ria itu syirku asgor. as asgor. Walaupun kecil demi dia termasuk al-kabair sebagaimana yang kita bahas. Tetapi di sana zaman sekalian, para ulama menyebutkan ada hal-hal yang orang mengira itu ria ternyata bukan ria. Ya. Orang mengira itu ria tapi bukan ria. Amalia ini bukan termasuk ria. Sehingga tidak usah kemudian berkecil hati perkara ini atau kita khawatir. Apa itu? Yang pertama yaitu pujian manusia sebagai bukti kecintaan Allah pada dirinya. Ada orang dicintai sama Allah. Nanti Allah akan membuat orang-orang mencintai orang tadi. Karena kecintaannya itu karena Allah, muncullah pujian pada orang tadi. Lah, yang pujian seperti ini bukan ria. Dasarnya di mana? Dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Qudsi di Bukhari dan Muslim Nabi bersabda Ida ahabballahul abda nada Jibril Jika Allah tabarak wa ta'ala mencintai seorang hamba Maka Allah akan panggil Jibril Kemudian Allah berfirman Innallaha yukhibu fulanan fa'ahbibhu Ya Jibril Sesungguhnya Allah mencintai si fulan Cintai dia Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, Allah mencintai si fulan, cintai dia. Fayuhibbuhu Jibrilu fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Kemudian Jibril mencintai si hamba tadi. Karena Allah perintahkan mencintai si hamba tadi. Kemudian Jibril berkata pada penduduk langit, "Ya penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai dia." Seluruh penduduk langit mencintai si fulan ini. Kemudian kecintaan semayu daulahu al kubulu fil ard. Kemudian kecintaan penduduk langit turun kepada kecintaan penduduk bumi. Kalau orang mencintai seseorang karena tanda-tanda kesolehan pada dirinya, yang orang ini tidak macam-macam gitu ya, tidak aneh-aneh. Kalau orang mengatakan ya, oh dipuji. Itu bukan ria. Karena dia tidak minta untuk dipuji. Paham maksudnya? Ya. Saya Salim bin Eid al-Hilali Beliau pernah menjelaskan perkara ini dengan menyebutkan bahwasanya Orang yang ikhlas karena Allah Dalam beribadah Berbuat kebaikan Kemudian dia dipuji oleh manusia Itu bukan termasuk ria Karena dia melakukan amal bukan karena manusia Tapi murni karena orang mencintai dirinya ya, Wah Masya Allah Akhi Anda baik sekali ya. Itu pujian kan itu tidak apa-apa. Ya, itu bukan termasuk ria. Ya. Kenapa? Pujian itu muncul karena kecintaan dia pada si fulan dengan sebab itu kemudian Allah berikan kecintaan pada dirinya. Yang sebaliknya tidak apa-apa. Yang kedua kata Syekh Sarim bin Id Al Hilali, faedahnya apa? Allah memberikan ganjaran kepada hamba yang ikhlas di dunia berupa apa? ucapan-ucapan baik, Ujian Itu kebaikan yang Allah percepat. Jadi tidak masalah. Ya, antum tidak meminta gitu loh, tapi ada orang muji kita. Masya Allah, ya, antum ini rajin sekali ke masjid. Ya. Tapi dia nggak minta untuk dipuji karena rajinnya dia ke masjid. makanya insya Allah aman seperti ini. Ya. Tapi dengan catatan hati ini karena lemah terkadang ya ya itu itu jadinya awalnya pujiannya baik memang murni karena Allah kemudian salah paham yang dipuji <laughs> tapi jangan kemudian sering menjustifikasi orang loh ya Tinggal sedikit-sedikit mengatakan, wah anda ini kok sepertinya riak ini. Sholatnya sampai nangis-nangis. Wah, dari mana kita tahu dia riak apa? Tidak, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita apa, menjustifikasi seseorang dengan amalia seperti itu. Barangkali memang dia sih fulan memang nangisnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena mengingat ayat yang dibaca, ya takutnya dengan arti ayat tadi bisa jadi seorang hamba itu menjadi menangis dalam sholatnya. Jangan kemudian riak gitu orang dengan dipuji orang sak masjid di Nah, <laughs> yang seperti ini salah, ya. Nah, yang kedua, di antara bentuk amal yang bukan termasuk ria adalah semangatnya ibadah seseorang saat ada orang lain. Imam Al-Maqdisi beliau pernah menggambarkan pada kita, ada seseorang itu kumpul dengan orang-orang lain. Dia di rumah tidak pernah sholat malam. Dia di rumah tidak pernah baca Quran Tidak pernah zikir setelah sholat Tidak pernah salam qobliyah badian Tidak pernah Ketika kumpul dengan teman-teman yang lain Mungkin ada dauro, mungkin ada etikaf Tersemangati dia Nah seperti ini bukan termasuk ria Enggak termasuk ria Karena boleh jadi dia sedang melaksanakan malas di rumah Karena enggak ada temannya Sehingga semangatnya turun Ketika muncul teman-teman yang salah Kemudian menjadi semangat dirinya makanya tidak mengaku. Jangan khawatir, wah aku ngaku ria. Arab sholat itu jangan dikira ria. ada sholat itu setengah nengah. Arab taklim gitu ya, aku jangan dikira tak taklim ini itu saya ria. Sekadar saya taklim udah itu sebuah setan. Ya, ingat itu sebuah setan yang berpura-pura menjadi seorang penasihat yang baik untuk kita. Jangan taklim, nanti kamu dikira ria nanti. Dikira orang alim nanti kan. Lah, ini bahaya. Ya. Bahaya kalau seperti ini. Tidak boleh, ya maka dia harus tetap melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan dia itu tersemangati dengan sebab teman-temannya. Ingat teman itu punya andil dalam menjaga rutinitas ibadah kita. Ya. Coba perhatikan di firman Allah di surah Al-Furqan dari ayat 27, 28, 29. Tiga ayat bagaimana pengaruh teman dan temannya soleh. 27, 28, 29 Tiga ayat Al-Quran surah ke-25 ويوم يعض الظالم على يديه يقول kesalahan besarlah bagiku Kiranya aku dulu tidak menjadikan si Fulan itu teman agamku Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia Ini istimbatnya kalau kita berteman dengan teman yang tidak baik, maka akan menjerumuskan kita pada jurang kebinasaan. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau kita mengambil teman-teman yang baik, bukankah akan tersemangati kita melaksanakan ibadah? Iya. Coba di surah Al-Zukhruf. Di ajang lain yang hampir sama dengan itu. Al-Zukhruf ayat 67. الأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, bukankah menjadi teman-teman yang bertakwa ternyata bermanfaat? Bermanfaat. Sehingga tidak salah kemudian ada orang itu terangkat moralnya, terangkat semangatnya beribadah jika bersama dengan teman-teman yang lain. Itu bukan termasuk ria. Sehingga kemudian benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abu Dawud, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang tergantung dengan kebiasaan teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu baik, maka insya Allah akan seperti itu. Maka apa kata Nabi? Perhatikan dengan siapa aku berteman. Sehingga ketika kita bersama dengan teman-teman yang mengangkat moral kita ketika kita beribadah, itu bukan suatu ria. Justru itu adalah kebaikan bagi sang fulan. Nah, yang ketiga, bagaimana amal yang bukan termasuk ria yaitu membaguskan atau memperbagus, memperindah pakaian ya. Mungkin sepatu, ya mungkin tas atau sandal yang kita pakai. Itu bukan termasuk ria. Kalau memang tujuannya bukan ria ya Jangan langsung menjustifikasi ada orang pakai baju bagus ria itu om ini. Ria itu kalau mereknya yang berkode itu masih nyantol di lehernya. Ah itu baru itu langsung ah ria ini jelas ini. Padahal belum belum tentu juga loh ya. Nanti melewat di toko langsung bunyi semua gitu. Ya, bukan itu bukan bentuk keriaan namanya. Ya, Nabi mencintai, ya Allah mencintai keindahan. Ya, bahkan seorang muslim ya dianjurkan untuk berlaku indah, ya memperindah pakaiannya, ya bagus penampilannya, sisiran, rapi. Islam itu nggak ngajarkan orang Islam itu ngelompok enggak. Dekil enggak. Islam itu identik dengan kebersihan, kesucian sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau ada orang perlente, necis itu ya jangan langsung disuudoni uria gitu gimana. Enggak, ya. Jangan. Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di nomor 2749. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari bentuk kesombongan. Seseorang bertanya, qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Ya Rasulullah gimana kalau ada orang pakai baju bagus, sandalnya bagus, ya semua yang dia pakai yang dia sandang bagus lah. Apakah termasuk sombong itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan tidak langsung jawab sombong tapi beliau mengatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Oh. Boleh kita berhias boleh asal tidak berlebih-lebihan gitu aja. Ya enggak semua perhiasan dipakai kemeroncong jalan sampai wah berat semua ini. Apalagi bagi umat ya berhiasnya ya sesuai dengan kadarnya eh, para umat ketika di luar rumah. Tapi intinya apa? Berhias boleh gitu ya. Maka Nabi menyebutkan apa? Al-kibru itu yang dimaksud bukan pakaian, bukan sandal, bukan ini, tapi batarul hak wa ghamtun nas. Sombong itu jika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain baru itu sombong. Ya, walaupun pakaiannya compang-camping tapi kalau dia menolak kebenaran ya sombong dia. <laughs> gitu. Nah, yang keempat bukan termasuk ria ketika dia tidak menceritakan dosa-dosa dan dia sembunyikan. Jadi dia punya dosa, terus dia nggak cerita, itu nggak ria. Itu. Bukan, justru dituntut dia nggak nggak menyampaikan dosanya. Dia menyembunyikan aib itu dituntut malah. Jangan disebar aibnya. Loh, dia punya dosa, aku nggak tahu cerita sih. ya paling orang itu. Loh, keliru itu. Justru dia menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya. Lihat kata Nabi SAW di sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 6069 di Muslim nomor 2990. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin Sesungguhnya umatku akan diampuni, dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dosanya dengan terang-terangan. Dia dosa di malam hari. Kemudian Allah tutupi dosanya. Di pagi hari dia bercerita, ya fulan amil tul barihah kada wa kada. Tadi malam saya dosa begini, saya dosa begitu. Padahal Allah tutup aibnya. Nah kalau dia nampakkan cerita sama orang lain. Justru ketika dia nggak menceritakan itu bukan bentuk ria, karena dia menjaga dirinya supaya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ceritakan, "Oh, dosanya diumbar sama Allah." Jadi bukan sebuah aib dan bukan kesalahan kalau kita punya dosa kita diam. Tutupi aib kita, istighfar, mohon ampun, perbaiki kesalahan. Berbuat banyak kebaikan, insya Allah akan menutupi kesalahan kita. Jadi bukan sebuah kesalahan jika orang menutupi aib-aibnya. Justru dituntut itu mah. Yang kelima, Seseorang mendapatkan kebaikan ketenaran tanpa dia mencarinya. Yaitu dia mendapatkan pujian dari manusia tanpa dia pernah memintanya. Maka seperti ini aman bagi dirinya bukan termasuk perkara ria. Ya, kecuali dia beramal memang ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Yang keenam yang terakhir yang bukan termasuk ria adalah menampakkan siar siar agama Islam. Kalau ada syiar yang seharusnya dinampakkan, seseorang tidak boleh disembunyikan. Dan banyak amalia Islam itu yang sifatnya harus dijaharkan, harus disiarkan. Contoh apa? Sholat, sholat Aid, sholat Jum'ah. itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Saya nggak Jumatan, saya riak, ya takut. Ya. Saya nggak ke masjidnya kok dikira riak kok so, anu, ahli surga. Seneng ngomong, lo yo ya, salah nih itu. Jadi yang berkait dengan syiar Islam harus nampak, orang harus menyampaikan. Terkecuali itu amalia sunnah. Kalau amalia sunnah, perbanyak menyembunyikan. Dan Nabi pernah memotivasi kita, barang siapa yang salat dua rakaat sunnah di rumahnya, yang paling dalam tidak dilihat orang, maka Allah berikan setiap rakaatnya 25 rakaat, 25 kebaikan. Jadi salat dua rakaat di rumah yang gak dilihat banyak orang, pahalanya 50 rakaat. 50 pahala dibanding kalau kita kopliyah bahagia di masjid tapi kalau potensi kita nanti kopliyah itu ketinggalan jamaah di masjid ya jangan di rumah ya, kita bisa menghitung menghitung sendirilah ring waktu jalan dan seterusnya kita ke masjid ketinggalan nggak takut ikram imam ya jangan di rumah kalau bisa ya silakan di rumah ya, supaya kita tidak salah dalam melangkah sehingga kemudian amaliah kita ini menjadi masyhur dan nampak jumatan ya haji umroh itu nggak boleh diem diem ya artinya begini tahu sudah dulu melbu Saudi nggak pakai paspor ini ya nggak bisa ya harus nampak lah harus daftar ada foto kita ya dan segala macam itu kan sifatnya yang siar justru nggak ada itu kita nggak bisa masuk Saudi malah nggak bisa masuk haji. Kenapa suratnya dalam lengkap dan seterusnya. Ini bukan tercela seperti ini. Tapi khusus untuk amalia yang senang aksanya tidak dijaharkan. Nah, kita lengkapi faedah di pembahasan ini dengan bagaimana kiat-kiat kita terlindungi dari ria. Kita sudah bahas tentang bahayanya, perkara-perkara yang bukan termasuk ria dan kita pungkasi dengan bagaimana kita supaya nggak riak supaya kita tidak riak yang pertama jelas berdoa pada Allah Subhanahu wa taala berdoa agar Allah menjauhkan kita dari riak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dosa-dosa yang kita tahu maupun yang tidak kita ketahui hafal doanya di Mustafa Imam Ahmad Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam. Terus wa nastaghfiruka lima la ta'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesirikan yang kami ketahui, yang kami sadari dan ampuni kami dari dosa yang kami tidak sadari. Karena boleh jadi kesirikan itu kita sadar atau nggak sadar. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, dari yang nampak kita berlindung, dari yang tidak nampak kita beristighfar. Karena boleh jadi akan ter, terjerat pada keduanya atau salah satunya. Maka sering ulang-ulang doa ini. Ya, mohon sama Allah Subhanahu wa taala di Musnad Imam Ahmad ya nomor 19606. Tapi penomoran ini mungkin di beberapa uh, aplikasi tidak satu. Tapi di Musnad Imam Ahmad ada. Atau kita baca doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Ketika beliau dipuji oleh orang, kemudian beliau berdoa. Apa doanya? Menarik ini doanya. Mungkin nggak banyak kita menghafal doa ini. Abu Bakar pernah mengatakan apa? Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Ya Allah, engkau lebih tahu akan diriku daripada aku dan aku lebih tahu akan diriku daripada mereka. Jadi ada orang muji kita ini. Orang kan nggak tahu kan kebaikan kita apa, keburukan kita juga nggak tahu kan. Maka kita doa seperti ini. Ya Allah, engkau lebih tahu tentangku daripada aku dan aku lebih tahu daripada mereka. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Uh, Masya Allah Pak Zul itu ajin sekali ke masjid Ya Allah Semoga aku menjadi lebih baik daripada itu nah, Gitu doanya ya. li ma la ya'lamun Wa la tu'akhidni bima yakulun dan Allah ampuni aku dari apa-apa yang mereka tidak tahu tentang aku. Dan jangan engkau siksa aku ya Allah dengan apa yang mereka katakan. Karena boleh jadi pujian yang datang pada kita nggak sesuai sama diri kita. Kalau pas mencocoki ya alhamdulillah gitu. Maka kalau kita dipuji sama orang minta sama Allah supaya pujian itu kita menjadi lebih baik daripada itu. Kalau yang ternyata tidak seperti itu, kita mohon pada Allah supaya mengampuni dosa kita karena pujian orang yang nggak sesuai sama kita. Kan kita sering dipuji, masa kita mau, oh, enggak, apa? saya nggak gitu pokoknya. Ya paling kita, ya amin, amin, paling gitu toh kita baca. Ah, termasuk doa ini yang sering kita baca. Ini doanya merupakan asyik kerajaan. karena pujian itu jamaah sekalian itu akan bisa membuat orang ujub takabur. Maka jangan sering-sering muji orang lain, Jangan sering-sering muji orang lain. Maka katakan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang muji Nabi di depannya Nabi, di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Bakar radhiyallahu an di Bukhari nomor 2519 di Muslim nomor 3000. Ketika Nabi mendengar ada orang memuji orang lain di dekat Nabi, Nabi mengatakan apa? Waihaka Kotok unuqa sahibika Kotok unuqa sahibika Celaka kamu Kamu telah motong leher temanmu Kamu telah motong leher temanmu Jadi secara tidak langsung Muji orang yang berlebihan tidak ada pada orang tadi Itu bunuh orang itu pelan-pelan Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ida kana ahadukum Madihan sahibahu La mahalata fal yakun jika engkau akan memuji yang kamu tidak mungkin tidak akan memujinya, maka katakan ahsibu fulanan wallahi hasibuhu wala azabka 'ala Allahi ahadan ahsibuhu in kana ya'lamu daka wa kada wa kada. Ya Allah, aku kira si fulan itu seperti ini ya Allah maka engkau lebih mengenal dia ya Allah engkau lebih mensucikan dia maka aku mengira begini dan begitu jadi kita mengatakan mengira ini dan itu jangan langsung mengatakan oh anda ini masya Allah padahal belum tentu loh ya nah, gitu loh maksudnya paham maksudnya ya ya karena kalau kita puji yang tidak ada pada orang tadi kita sama dengan memotong lehernya maka tidak boleh kita mengatakan anda ini baik sekali menurut saya anda baik Menurut pandangan saya, Anda itu Masya Allah. Semoga Allah memperlukan Anda begini begitu. Itu boleh. Jadi Allah kan lebih tahu daripada kita. Kita lihat dohirnya kan. iya. secara dohir iya, tetapi boleh jadi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya orang. Sehingga orang nggak boleh hanya menghubungi casingnya saja baik, ternyata pujian itu justru menjerumuskan dia pada hal yang tidak dia lakukan. Karena ketika seseorang bersikap sesuatu pujian kemudian melenakan dirinya, maka yang seperti ini akan menghancurkan dirinya. Tetapi jika dia tidak minta, maka ini diperbolehkan. Dan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk apa? Tilka ajilun busrol mukmin di Muslim nomor 2642. Itu kabar gembira yang Allah segerakan di bumi untuk orang mukmin. Jadi kalau memang benar dia seperti itu ya, Mau dipuji sama orang, dia nggak minta memang. Maka seperti itu kabar gembira yang Allah segerakan. Nanti pahalanya yang lebih utama apa? Surganya Allah. Tapi ingat, ini secara umum akan bisa melenakan seseorang. <laughs> ya. Karena kalau seseorang jangan sekalian mendapatkan pujian yang tidak ada pada dirinya, terus dia mengakui itu termasuk dosa. Kita ambil ibro dari perkataan Asma binti Abu Bakar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukhari nomor 4921, di Muslim nomor 212, 2130. Ada seorang wanita datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini istri kedua. Ya, madunya istri yang lain. Terus dia tanya, ya Rasulullah dosa enggak? Kalau saya nampakkan kebaikan-kebaikan suami saya yang nggak pernah diberikan sama saya, jadi si, si madu ini ceritakan sama orang-orang kalau suami saya itu masya Allah bla bla bla baik-baik. Nabi mengatakan apa? Al mutasyabbi'u bima lam yu'ta kala bisaubai saubani zur. Orang yang nampak-nampakkan kepuasan yang tidak ada pada dirinya itu seperti dia menggunakan dua pakaian kedustaan. Jadi tidak boleh. Kita nggak dapat apa-apa, tapi jadi takut dapat apa-apa. Ya, tapi kan kita nggak ada madu kan? Ya, ya madu, madu itu maksudnya madu yang ya, itu lah ya itu. Ya, saya juga punya madu di rumah. Ya, kalau itu ya madu. <laughs> jadi nggak boleh sama sekali. Ya, tetapi pujian-pujian seperti itu akan sangat melenakan seseorang. Maka minta sama Allah ya doa agar kita dihindarkan dari pujian-pujian yang justru menjerumuskan kita. Yang kedua, Penting juga untuk kita mensikapi ria ini dengan apa? Sembunyikan amal soleh. Banyak menyembunyikan amal soleh. Karena hukum asalnya amal itu yang sifatnya publis itu disembunyikan. Sebagaimana kata Allah di Al-Baqarah, dibuka Al-Baqarah ayat 271 tentang pahala sedekah. dan bisa dikonversikan pada amal-amal yang lain. 271 إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير Jika kamu menampakkan sedekahmu Maka itu adalah baik sekali Dan jika kamu menyembunyikannya Dan kamu berikan kepada orang-orang fakir Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wahwa khairul lakum kata Allah. Menyembunyikan itu lebih baik. Menyembunyikan lebih baik. Karena di ayat itu ada dua derajat yang disebutkan oleh para ulama. Yaitu yang pertama orang beramal ikhlas namun disaksikan orang lain. Nampak kan dilihat sama orang lain. Ikhlas betul, ikhlas karena Allah. Tapi dilihat karena dia jaharkan. Yang kedua, orang beramal ikhlas tapi dia sembunyikan dan tidak diperlihatkan oleh orang lain. Dan itu yang lebih baik. Ya. Tetapi jika suatu saat infak itu harus dijaharkan karena ada maslahat, maka silakan dijaharkan. Tetapi menyembunyikan infak sedekah dalam sisi ini amalia, maka termasuk keutamaan. Sebagaimana tujuh golongan yang Allah lindungi di hari kiamat, satu diantaranya apa? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminihi. Laki-laki yang berinfak yang tangan kanannya berinfak, tangan kirinya nggak tahu. Padahal tangan kanan sama kiri ini pasangan. Kok bisa kirinya nggak tahu yang kanannya? Kenapa? Dia sembunyikan. Hatta pada keluarganya, istri, anak-anak. Itu lebih bagus. Karena bisa lebih menjaga hati kita. Kalau orang sering-sering sedikit-sedikit mengupload semua kebaikan-kebaikannya Itu biasanya akan rentan datangnya pujian Kalau orang nggak nge-like dia Kesel hatinya Marah ya. Kemudian di unfriend, unfollow ini. Nah, tujuannya dia sosmed cari follower memang kok. Maka ini tidak boleh ya. Maka berhati-hatilah jangan Kemudian yang ketiga, kiat agar kita bisa terhindar dari ria, ingatlah akan bahayanya ria, dampak buruknya ria dan bahagianya orang yang ikhlas. Selalu ingat bahayanya ria, dampak buruk di dunia dan akhiratnya bagi ria dan bahagianya orang ikhlas. Kalau kita ingat, oh iya orang ikhlas itu bahagia, dia akan ikhlas terus. Kalau dia ingat ria itu punya bahaya besar, tadi kita sampaikan beberapa poin. Kemudian dampaknya di dunia dan akhirat, maka kita akan sering menghindar berarti, Baik di dunia dan di akhirat semua mendapatkan dampak buruk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ikhlas karena beribadah karena Allah dan tidak melakukan riya. Seseorang itu jamaah sekalian diampuni dosa-dosanya ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka maksimalkan upaya kita untuk meraih sebab-sebab untuk terhindar dari riya. Kalau toh ternyata masih terjatuh pada riya, semoga Allah mengampuni dosa kita. Karena setan terus menghias-hiasi yang namanya riya dengan perkara-perkara baik. Kamu itu kalau nampakkan amalmu itu bisa menggugah orang lain untuk beramal. Itu siasat setan itu, Hati-hati. Kalau kamu nggak nampilkan di media sosial, orang nggak tahu kalau kamu nggak kegiatan baik kayak gini. Itu hati-hati. 11 12 antara kita pengen siar sama kita pengen ria. 11 12 bedanya tipis banget. Kalau hati kita lemah, maka sebenarnya tidak usah disiarkan ya, yang sifatnya sunnah ya amal-amal sunnah kalau memang hati kita ini lemah gampang bangsanya bahasa kita itu gampang apa gampang kemurungsung gampang bumbung gitu kalau bahasa Surabaya ya. gampang kepala itu cepat besar kopi ada cukup nomor 10 ini ya. kalau seperti itu sudah baik disembunyikan aja dan insya Allah Allah maha mengetahui apa yang sudah kita kerjakan Tidakkah kita bahagia kalau hanya Allah yang melihat kita? Tidak perlu orang lain lihat kan? Tidak perlu kan? Iya sudah selesai. Hanya Allah saja sudah selesai. Mau orang tidak tahu tidak masalah. Nah seringnya kita ini dibujui sama setan kayak gitu kan? Nah enak kita ini Allah tak seperti ini. Tahu ya, nggak? Kudu ngerti mestinya. Kanca-kancamu musak talim kudu ngerti mestinya. <laughs> Akhirnya kemudian keluar keluar sama sekian. Aduh hancur apa kita ini. Tidak hancur. Maka semoga Allah taala dengan upaya-upaya kiat-kiat ini semoga Allah jauhkan dari ria. Ya, semoga Allah berikan kita istiqomah dan sangat ikhlas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Hampir satu setengah jam kita membahas ria. Sedikit saya potong sana sini supaya nggak sampai tiga jam setengah. <laughs> Eh, semoga bermanfaat. Kalau ada tanya jawab nanti lewat uh, offline aja. Semoga bermanfaat.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 Apakah ini termasuk niat kita di awal Ustaz? Eh, dan kita tidak pernah sebenarnya ikhlas tapi ternyata di tengah jalan kita ya tidak termasuk dia tapi jaminan melihat juga iya sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam innamal amalu seseorang tergantung apa yang dia niatkan maka di sana kata saya Syamin rahimahullah ada amalia yang e, tersambung amal itu dengan satu yang lainnya ada yang terpisah sehingga ketika tersusupi ria, kalau amal itu terpisah, maka yang tersusupi saja yang rusak, tidak pada bagian yang lain. Tapi kalau amal itu taksil, tersambung, maka bisa jadi rusak sejak dari awal atau sampai akhir. Atau rusak sebagian, tergantung upaya dia dalam memerangi riaknya. Contoh, saya selalu memberikan contoh. Amal yang sifatnya tersambung, yang nggak bisa dipisah, yaitu sholat. Dia awal ikhlas karena Allah, tapi ada orang yang sejak awal memang nggak ikhlas karena seperti sholatnya orang munafik. Orang munafik itu nifaknya nifak etikodi. Sehingga apa yang mereka lakukan bukan karena Allah. Hancur sejak awal kalau orang munafik. Nah, nifaknya orang muslim itu kadang tersusupi. Ketika dia awal itu Allahu Akbar, ya sudah niat ini beneran ini niat ini. Karena Allah sudah niat. Apalagi jamaah ke masjid sudah niat ini masuk ngapain ke masjid. Pamer Merkel ngapain gitu ya apalagi kita sudah ngaji insya Allah karena Allah tapi kadang-kadang di tengah jalan gitu ya rokat kedua eling ini eling itu nah ini kalau kayak gini diikuti sampai akhir yang awal tadi Allah wakbar ini bener rusak karena ini amal yang tersambung nggak bisa dipisah tapi kalau dia lawan ini itu ya orang mungkin kayak gitu kalau dia lawan riaknya, kembalikan niat pada Allah. Keluar lagi, mikir yang lain lagi, kembali lagi. Maka insya Allah yang, yang awal aman. Tapi kalau dia menikmati riaknya, hancur dari Allah. Tapi ada amal yang itu tidak taksil, tidak tersambung. Misal dia sedang mengadakan donasi, sumbangan, atau apalah. Terkadang kan ada eh, beberapa bungkus disiapkan untuk eh, santunan misalnya ikhlas nih karena Allah satu dua tiga masuk yang keempat ikhlasnya berkurang karena banyak yang nonton sudah banyak ya, viewnya sudah mulai banyak followernya sudah banyak yang live nonton waduh wah ini harus ah yang ini yang yang keempat dan yang sisanya yang dia karena tidak bukan manusia ini hancur yang ini salah nah. itu saya memberikan contoh seperti itu nanti bisa dikonversi pada amal yang lain Allah Allah Yang lain ibu itu ada yang ditanyakan monggo. bisa saya sampaikan. Sambil dinikmati. <laughs>